بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوس الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية قول الأوزاعي رحمه الله تعالى قال أبو عبد الله الحاكم أخ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري يعني. اقرأ الذي بعده قول محمد قول محمد نعم بعده قال محمد نعم بعده قول حماد بن زيد رحمه الله تعالى قال الإمام أئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد حماد ابن زيد يقول الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Ikhwatu fillah kita melanjutkan pembahasan tentang perkataan para tabi'u tabi'in tentang keberadaan Allah bahwasanya Allah di atas arasnya di atas langit perkataan Hamad bin Zaid rahimahullah berkata Imamul A'immah imamnya para imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dengan jalurnya dia berkata aku pernah mendengar Hamad bin Zaid yaqulu bahwasanya Muhammad bin Zaid pernah berkata al-jahmiyatu innama yuhawiluna an yaqulu laisa fis sama'i syai'un. Orang-orang Jahmiyah, mengikut jahmin Sofwan, sesungguhnya mereka ingin sekiranya tidak dikatakan bahwasanya di atas itu ya ada Allah SWT. Mereka ingin mengatakan tidak ada di atas langit apapun juga. Itu yang mereka inginkan. Jahmiyah pengikut jahmin Sofwan yang menafikan Allah di atas. Mereka ingin agar dikatakan tidak ada di atas Allah SWT. Tidak ada tidak ada ilah, tidak ada Tuhan di atas. Naam. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا الذي كانت الجحمية يحاولونه قد صرح به المتأخرون منهم وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به فلما بعد العهد العهد فلما بعد العهد وخفيت السنة وخفيت السنة وخفيت وخفيت وخفيت السنة وانقرضت الأئمة وصرحت الجهمية النفاة بما كان سلافهم يحاولون ولا يتمكنون min idhari. berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hadha alladhi kanat al-jahmiyah yuhawilunahu inilah yang diinginkan oleh kelompok Jahmiyah qad sarraha bihi al-mutaakhiruna minhum baru mampu mereka ucapkan perkata ini di pengikut Jahmiyah yang datang belakangan ya adapun al-Jahmiyah di awal-awal masa kemunculannya mereka tidak berani mengucapkan Allah tak ada di atas langit. Tapi muncul belakangan dan sekarang pengikut Jahmiyah terang-terangan bahkan memerangi orang yang mengatakan Allah di atas langit. Ya, padahal awal kemunculan Jahmiyah mereka tak berani. Tak berani mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya tidak di atas langit, tak bertempat di mana-mana, tak berani. Kata Syekhul Islam, "Wa kana dhuhuru sunnati" karena masa itu sunnah yang tampil, wa kathratul a'immah, wa kathratul a'immah. Pada masa itu banyak para ulama. Fi asri ulaika, pada masa tersebut yahulu bainahum wa bainat tasribih. Yang membuat mereka terhalangi untuk menerangkan, menjelaskan dengan terang-terangan Allah tak bertempat. Allah tak di atas langit. Atau Allah di mana-mana. Ya. Falamma ba'udal ahdu namun ketika zaman semakin jauh ke belakang wa khafiyati sunnah sunnah pun cara beragama dalam bab akidah yang makin Allah Subhanahu wa taala di atas khafiyati sunnah semakin tersembunyi sunnah Nabi jalan beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anqaradatil a'immatu dan para ulama-ulama terdahulu telah wafat sarahatil jahmiyatun nufatu maka dengan terang-terangan, dengan berani kelompok Jahmiyah menyuarakan hal ini. Bahwasanya Allah tidak ada bertempat. Allah bukan di atas. Nujudun bila makan, ada tempat-tempat atau Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Ini ungkapan mereka. Baru berani yang belakangan datang. Kenapa? Karena ulama-ulama sunnah banyak wafat. Ya, muka bumi ini dipenuhi oleh ulama-ulama yang menyeru kepada bid'ah. Ya, cara beragama Rasulullah dalam bab akidah tersembunyi bagi banyak orang. Padahal jelas keterangan hadis, keterangan ayat. Ya. maka kana salafuhum yuhawilunahu. Maka yang datang belakangan terang-terangan menyatakan apa yang dahulu tak berani disuarakan oleh para pendahulu mereka wala yatamakkanuna min bahkan mereka tak mungkin berani menampakkannya bagaimana kita ketahui bagaimana kerasnya khalifah atau raja ya Abdullah Al-Qasri mengatakan dhahu dhuhayakum" pada hari Idul Adha sembelihlah sembelihan kalian fa inni mudhahin bi dirham aku akan menyembelih ja'd bi dirham karena dia mengatakan tak ada Tuhan di atas langit ya risikonya besar ya para ulama-ulama masih banyak. Karena itu mereka tak berani setelah jauh dari rentang masa ulama-ulama salafus salih mereka pun berani terang-terangan. Bahkan sekarang seolah-olah inilah akidah resmi. Akidah resmi ahlu sunnah sekarang adalah menyatakan Allah ada tanpa bertempat. Itulah akidah resmi. Allah tak ada di atas langit. Allah tak bersemayam Yang bersemayam eh, Tidaklah Allah mungkin bersemayam Tapi Allah menguasai aras Seolah-olah ini akidah resmi Yang disuarakan oleh Ulama-ulama ahlul kalam Tapi tidak orang awam Ini hanya ada pada orang-orang ulama-ulamanya Orang awam tidak Orang awam di atas fitrahnya yang lurus Nah Ahsanallahu ilaikum قول سفيان الثوري رضي الله عنه قال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال علمه ذكره أبو عمر ya perkataan Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu di antara syubhat orang-orang Jahmiyah membenturkan ayat dengan ayat mereka mengatakan kalau Allah di atas aras apa Ya, mengapa Allah mengatakan wahwa ma'akum aina kuntum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada menunjukkan dia ada di mana-mana bersama kita. Ah, maka apa kata Sufyan Tsauri rahimahullah qala ilmuhu ilmu Allah itu yang ada di setiap ya manapun hamba berada ilmuhu ilmu Allah itu bersama hamba dimanapun hamba berada bukan zat Allah karena zat Allah Maha besar. Ya. Langit dia gulung dengan tangan kanannya. Bumi digenggamnya di hari kiamat. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersama hamba-hambanya dengan zatnya? Apalagi dalam diri hamba sebagaimana pemahaman Al-Hallaj kaum sufi yang mengatakan telah menyatu Tuhan dengan hamba sebagaimana kaum Nasara yang mengatakan telah menyatu Tuhan dengan Isa Zakar Abu Abu Umar. Inilah sebutkan oleh Abu Umar dalam kitabnya Tamhid. Ya. Al-Hafidz Abdul Bar. Naam. Qaul Wahb bin Jarir rahimahullahu taala. Qala Al-Athram حدثنا أبو عبد الله الأوسي قال سمعت وهب بن جرير يقول وهب بن وهب بن جرير يقول إنما يريد الجحمية أنه ليس في السماء شيء. نعم بركاته perkataan Wahab bin Jarir rahim, rahimahullah berkata Asram dengan sanadnya dari Wahab bin Jarir dia berkata sesungguhnya orang-orang Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan ya menginginkan annahu laysa fi sama jangan sampai dikatakan ada Tuhan di atas langit mereka menginginkan tidak ada Tuhan di atas langit di mana Tuhan di mana-mana ya kalau anda kata Allah di mana-mana dengan zatnya, ya subhanallah, mengapa diingkari nabi para penyembah berhala? Di sana juga ada Tuhan. Konsekuensi Tuhan ada pada setiap tempat. Ada di tempat-tempat yang kotor, ya dan bila di tong sampah, di WC. Subhanallah amma yaqul kafiruna. Hmm, subhanallah amma yaqulu zalimuna. Maksudnya Allah daripada apa yang mereka katakan? Ya, Allah dalam diri kita, subhanallah. Berarti kita lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Allah itu di atas aras. Dan setiap hari kami seperti ini, naik malaikat-malaikat membawakan kepada amal hamba. Mengapa engkau berpuasa di hari Kamis ya, ya Rasulullah? Kata Rasulullah pada hari itulah amal-amal hamba dihadapkan kepada Allah. Aku ingin ketika amalanku dihadapkan, aku sedang berpuasa. Setiap hari malaikat naik ke atas, ilaihi yas'adul ilaihi yas'adul kalimat thayyib kepada Allah naik semua kalimat-kalimat perkataan yang baik-baik. Ta'arujul malaikatu waruhu ilaih Naik malaikat-malaikat dan Jibril kepadanya Ini ayat semuanya mau dikemanakan Ya, ketika Nabi Mi'raj ke atas Ini ayat mau dikemanakan Nabi dia di Sidratul Muntaha Nabi berbicara dengan Allah Ini mau dikemanakan Ya, banyak sekali dalilnya Kabur bagi kaum Jahmiyah. Kabur bagi mereka. Terpaksa mereka harus memprintir tafsiran sekian ratus ayat. Ya, sekian ratus hadis. Jika digabungkan beribu jumlahnya yang menunjukkan Allah di atas. Ini keinginan mereka. Laisa fis sama'i syai'un. Mereka ingin agar dinyatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Inilah perkataan Jahmiyah. Tak ada Tuhan di atas aras. Ini perkataan Jahmiyah. Ya. Naam. Qala wa qultu li Sulaiman ibn Harbin ay shay'in kana Hammad ibn Zaid yaqul fil Jahmiyah فقال كان يقول إنما يريدون أنه ليس في السماء شيء. Ya. Hamad bin Zaid berkata, ya, tentang Jahmiyah karena yaqulu inna yuridun sesungguhnya mereka orang-orang Jahmiyah menginginkan annahu laisa fis sama'i syai'un tidak ada apapun di atas langit tak ada di atas langit apapun juga tak ada Tuhan ya inilah perkataan Jahmiyah diikuti oleh semua kelompok ahlul kalam diikuti oleh Jahmiyah diikuti oleh Asy'ariyah diikuti oleh Maturidiyah semua ahlul kalam mengikuti hal ini ahsanallahu ilaikum diku akwalil a'immati al-arba'ah radhiyallahu anhum. Ya, sekarang kita pindah kepada perkataan imam yang empat. Tentang Allah di atas langit, di atas aras yang bersemayam. Sudah berapa banyak dalil yang telah tersebutkan. Berminggu-minggu kajian ini hanya menyebutkan dalil dari Quran, dari Sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabiin, perkataan tabiut tabiin. Sekarang perkataan imam yang empat. Enam. Qaulul imami Abi Hanifah qaddasahu Allah ruhahu. Qala al-Baihaqi haddatsana Abu Bakr ibn haris al-Faqih qala haddatsana Abu Muhammad ibn Hayyan Abu Muhammad ابن حيان قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن نصر قال حدثنا يحيى بن يعلى قال سمعت نعيم بن نعيم بن حماد يقول سمعت نوح ابن أبي مريم أبا عسمة يقول كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة أول ما ظهر أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمد كانت تجالس جهما قد فدخلت الكوفة فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه فأتيه, فأتيه أتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تعلم, تعلم الناس الذي الذي تعلم تعلم الناس المسائل وقد تركت وقد ترك وتركت دينك وقد تركت دينك أين وقد تركت دينك وقد تركت دينك أين إلهك الذي تعبده أين إلهك أين إلهك الذي تعبده فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى وهو معكم هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت عنه غائب أسبقه Qaul eh, qaulu al imam Abi Hanifah taqaddasallahu ruha. Inilah perkataan al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Ya, semoga Allah Jalla wa ala mensucikan ruhnya. Berkata al-Imam Al-Baihaqi, haddatsana Abu Bakr bin Al-Harits. Ya. Dengan jalurnya Imam Baihaqi menyebutkan dari ya Mu'im bin Hammad dia berkata, aku mendengar Nuh bin Abi Maryam Abu, Abu Isma berkata kunna inda Abi Hanifah kata Nuh bin Abi Maryam kunyahnya Abu Isma kami sedang berada di majlisnya Abu Hanifah awal madhar di awal kemunculan Abu Hanifah idja'at humra'atun min tirmidh Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari tempat namanya Tirmid atau Turmid. Nisbat kepada kepadanya lah Imam Tirmidzi dinisbatkan. Ya. Kanat tujalisu sujahman Wanita ini belajar, berguru, bermajlis dengan Jaham bin Sofwan. Jahmiyah tadi yang menyesatkan banyak manusia yang banyak pengikutnya. Pada khalatil kufata maka perempuan ini meninggalkan kampungnya Turmit masuk ke negeri Kufah di Irak tepatnya Abu Hanifah ya faqidalaha sampainya di Kufah orang-orang mengatakan kepadanya innaha huna rajulan di sini ada seorang laki-laki qad nadhara fil ma'qul yang dia senantiasa banyak berbicara tentang perkara-perkara rasionalis yang berkaitan dengan agama bil fil ma'qul berbicara tentang perkara-perkara ijtihad maksudnya. Ya. Banyak membincangkan tentang hukum-hukum berdasarkan dengan ijtihad dengan rasionya. Ya, ketika tak menemukan dalil Imam Abu Hanifah menggunakan dalil analogi qiyas menggunakan ijtihad dengan akalnya. Yuqalu lahu Abu Hanifah. Orang-orang memanggilnya dengan Abu Hanifah fa'tihi maka cobalah datang kepadanya tanyakan kepadanya ya ujilah dia fa'atathu perempuan ini pun mendatangi Abu Hanifah faqalat maka perempuan ini mengatakan antal ladzi tu'allimun nas engkaukah yang dikatakan orang-orang guru manusia mengajari manusia al masail berbagai macam masalah-masalah waqad tarakta dinak apakah engkau telah meninggalkan agamamu engkau sibuk mengajarkan manusia tentang masalah-masalah fikih Kau tinggalkan agamamu maksudnya tentang tauhid, ketuhanan. Ya. Aina ilahuka allazi ta'buduhu? Terangkan kepadaku di mana Tuhan yang kau sembah? Ya, ini pertanyaan tersebut kepada Abu Hanifah. Fasa kata Ibnu Imam Al-Imam Abu Hanifah tidak menjawabnya. Thumma makatha sab'ata ayamin la yujibuha. Tujuh hari dia diamkan tak dijawab. Thumma kharaja ilaina qad wada'a kitaban. Kemudian setelah tujuh hari dia keluar menemukan kami dan dia telah mengarang kitab tentang tauhid. Namanya Al-Fiqhul Akbar. Ya, fikih dibagi dua, fiqhul asghar yang berbicara tentang perkara-perkara fikih, amalan-amalan anggota tubuh, ya hukum-hukum. Adapun fiqhul akbar adalah fiqih yang berkaitan dengan Allah, Sang Pencipta, namanya, sifat-sifatnya. Dia karang kitab setelah satu minggu dan dia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala" Dialah Allah Subhanahu wa taala fis Di atas langit bukan di bumi. Allah itu di atas. Ya, bukan di bumi. Kemudian faqala lahu rajulun, bertanyalah seorang laki-laki, "Ara'aita qaula taala wa huwa ma'akum?" Bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan, wahwa makum dan dia menyertai kalian dan dia bersama kalian. Kalau dia di atas, di atas langit bagaimana dengan firman-Nya dan dia bersama kalian. Kala berkata Abu Hanifah, kama taktubul rajul. Hal ini adalah hal yang wajar sebagaimana engkau terkadang menulis surat kepada seorang sahabatmu yang jauh. Faqala ini maka Kau tuliskan dalam suratmu tersebut kepada saudara yang jauh, jangan khawatir, aku senantiasa bersamamu. Wa anta anhu sementara engkau ada jauh daripadanya. Dalam bahasa boleh. Ya, guru berkata kepada murid-muridnya ya, yang telah tersebar, jangan khawatir murid-muridku, kalian senantiasa ku pantau aku bersama kalian senantiasa. Boleh kali ini? Boleh, dalam bahasa Arab boleh. Jadi bukan maknanya harus sang guru menyertai muridnya dengan jasadnya, tidak. Maksudnya gurunya memantau sang murid dimanapun mereka berada Demikian juga Allah menyertai hamba dengan ilmunya dimanapun hamba berada. Zatnya tidak, karena maha besar. Berpisah daripada makhluk, tidak menyatu dengan makhluk. Di atas semua makhluk. Nah. Qala al-Baihaqi faqad asaba Abu Hanifah rahimahullahu taala fima nafa'a anillahi taala wa taqaddasa min al-qawni fil ardi wa fima dzakara min ta'wil al-ayati wa tabi'a al-mutlaq as-sam'i fi qawlihi inna Allah azza wa jal fis sama' Berkata Imam Baihaqi rahimahullah, Abu Hanifah telah berkata dengan perkataan yang benar, jawaban yang benar. Di mana dia menafikan ya, fima nafa'a 'anillahi ta'ala wa taqaddasa minil konifar di Mana dia menafikan Allah itu ada di bumi. Benar perkataannya. Allah bukan di bumi, di atas langit. Di atas seluruh makhluk, di atas arasnya, di mana tak ada lagi makhluk. Benar Abu Hanifah mengatakan Allah tidak di bumi. Ada ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Bagaimana ini Ustaz? Dan dialah Allah yang di langit dan di bumi mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Kita katakan ilmunya di bumi, dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dengan ilmunya dia mengetahui apapun yang akan rahasiakan, bukan Allah dengan zatnya di bumi. Karena alangkah kecilnya bumi ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Digenggamnya hari kiamat. Siapa yang mengatakan dirinya wal ardu jami'an qabdatu yaumil qiyamah. Bumi sepenuhnya digenggamnya di hari kiamat. Begini besarnya bumi bagi kita bagi Allah kecil. Wassamawatu begitu besarnya langit matwiyatun dia gulung dengan tangannya. ini siapa yang mengatakan dia Allah Jalla wa'ala. Dan dia maha tinggi di atas hamba-hambanya selalu wahwal qahiru fauqa ibadih. Dialah yang memperkasa di atas hamba-hambanya. Jadi, jadi perkataan Abu Hanifah benar. Ketika menafikan Allah bukan di bumi, Wa wa fima dzakara min ta'wil ayat. Dia juga benar ketika menafsirkan ayat, wa huwa ma'akum dan dia menyertai kalian dengan ilmunya. Tafsiran itu benar. Wa tabi'a mutlaq as-sami. Dia hanya mengikuti apa yang disebutkan dalam ayat-ayat, dalam hadis. Allah di atas. Fi qawlihi inna Allah azza wa jalla fis sama. Ketika dia mengatakan Allah di langit. Karena Allah mengatakan, "A amantum man fis sama an yakhsifa bikumul ardh Faidah ya tamur, engkau apakah akan merasa aman dengan dia yang di langit? Jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Tiba-tiba bumi bergoyang, bumi berjalan. Allah mengatakan dia di atas langit. Ya. Nah, Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa fi kitab al-fiqh al-akbar al-mashhur 'inda ashabi Abi Hanifah alladhi rawahu بالإسناد عن أبي مطيع البلخي الحكمي ابن عبد الله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا حسبك Berkata Syekh Muslim Taimiyah rahimahullah dalam kitab Ibnu Al-Imam Abu Hanifah yang dia tulis kitab yang kecil, tak besar, tapi penuh dengan akidah ahlu sunnah. Nama kitabnya Al-Fiqhul Akbar yang masyhur kitab ini diriwayatkan oleh para murid-murid Abu Hanifah di antaranya diriwayatkan oleh Abu Muti Al-Balkhi Al-Hakim bin Abdullah dia berkata aku pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang kitabnya Al-Fiqhul Akbar faqala maka di antara isinya Abu Hanifah mengatakan la tukaffiranna ahadan bidzambin janganlah engkau mengkafirkan orang yang tergelincir dalam dosa dosa-dosa sebesar apapun dia selama tidak dosa syirik, tidak dosa kufur, maka tidak boleh dikafirkan pelakunya. Berzina dosa besar, tapi tak boleh dikafirkan pelakunya. Riba dosa besar, tak boleh dikafirkan pelakunya. Mencuri dosa besar dan seterusnya. Ini madhab al-sunnah. Kita dilarang mengkafirkan orang yang tergelincir dalam dosa-dosa besar. Karena yang mengkafirkan orang-orang yang tergelincir dalam dosa besar adalah kelompok khawarid yang sesat menyelisih dalil. Maka Abu Hanifah mengatakan bahwasanya jangan kau kafirkan seseorang gara-gara tergelincir dalam dosa. Sebesar apapun dosanya selama tidak dosa syirik dan kufur. Nah. Wala tanfi ahadan minal imani bih. Nah, dan jangan kau menafikan orang yang mengaku beriman. Dia mengaku beriman, kau kafirkan jangan, kau katakan engkau bukan mukmin. Kita terima apa yang dia katakan. Ya. Bagaimana kita bahas kemarin? Ketika Usama membunuh orang yang mengucapkan kata-kata asyhadu an la ilaha Nabi mengingkarinya. Orang yang mengatakan dirinya beriman jangan kau kafirkan sampai nampak olehmu perkataannya, perbuatannya, keyakinannya yang mengeluarkan dia daripada iman yang membatalkan imannya, rukun imannya, baru dikafirkan dengan syarat-syarat. Bukan secara mutlak begitu saja, terpenuhi syarat-syaratnya. Naam. Wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Ya, di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah amar ma'ruf, nahi munkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran. Ini akidah kita. Yang kita beragama dengannya harus ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar. Naam. وتعلم أن ما أصابك لم يكن لا يخطئك لم يكن ليخطئك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وتعلم engkau harus meyakini ini konsep ahlu sunnah kata Abu Hanifah annama asabaka lam yakun liyukhti'aka apapun yang akan mengenaimu pasti akan mengenaimu takkan mungkin bergeser Apa yang akan mengenaimu pasti akan mengenaimu. Tidak akan mungkin kau dapat hindari jika telah ditentukan, oleh Allah. Jika telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau telah ditakdirkan pasti akan mengenaimu bagaimanapun caranya. Ma'asabaka lam yakun liukhti'ak. Apapun yang akan mengenaimu tak akan bisa kau hindari. Corona ciptaan Allah. Kita berusaha mengambil sebab ikhtiar dengan segala macam cara, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ya, lima lapis maskernya. Itu upaya ikhtiar. Namun jika takdir Allah akan tentukan, tak ada yang bisa menghalangi. Innal hadara la yunji al qalari. Berkata salah seorang ya penyair Arab atau salah seorang kepala suku pada masa Arab jahiliyah Ya, innal hadara la yunji minal qadar. Waspada itu diperintahkan namun tidak akan dapat menolak takdir. Ini bagian daripada iman yang harus yakini seorang mukmin. Bahwasanya semua yang ditakdirkan ini bagian daripada rukun iman yang keenam, beriman dengan segala yang telah Allah tentukan qadar dan qadar. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Apapun yang tidak akan mengenaimu, mengenaimu tidak akan mungkin mengenaimu. Ya. Berapa banyak kita melihat hal-hal yang menakjubkan karena belum takdirnya mati. Subhanallah, pesawat jatuh, semuanya terbakar, dia selamat. Kapal tenggelam, semuanya mati, dia selamat. Kenapa? Memang belum ajalnya. Kenapa? Karena memang belum ajalnya. Wa ma akhta'aka apapun yang tidak akan mengenaimu lam yakun yusibak. Selama-lamanya tidak akan dapat menimpamu. Inilah beriman dengan takdir. Andai kata kita beriman dengan takdir akan meredakan banyak hal. Ya. Meredakan gejolak marah ya, yang, terkadang bersarang dalam hati kita. Katakan qadar Allah, semua sudah takdir. Ya, masya fa'al yang dia inginkan itu yang terjadi. Naam. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله jangan kalian berlepas diri dari salah seorang pun sahabat-sahabat Rasulullah jangan berlepas diri pada mereka mengatakan aku tidak meyakini mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia jangan aku berlepas diri pada Bakar tidak Sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah mencela para sahabat, berlepas ini pada sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Sebagaimana kelompok syiah dan kelompok ya, al-khawarij, ya, an-nasibah, yang mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah saw. alaihi wasallam. Naam. Wala tuwali duna ahad. وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله تعالى ولا توالي أحدا دون أحد jangan pernah engkau membelikan loyalmu kepada seorang secara utuh meninggalkan yang lain loyal kita itu secara utuh hanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adapun kepada selain Nabi sallallahu loyal kita kita berikan dalam perkara-perkara ma'ruf sesuai dengan tingkat ya kebaikan yang dia lakukan. Kita memberikan loyal kita kepada orang-orang beriman. Ya, terkadang dalam diri seorang beriman saja terkadang terdapat padanya loyal dan terdapat padanya kebencian. Orang-orang beriman yang mencampur adukkan imannya dengan kefasikan, kita mencintainya dengan imannya sekaligus kita dalam satu waktu membencinya dengan kefasikannya. Ya, untuk pelaku-pelaku maksiat kita benci mereka sekadar tingkat kemaksiatannya, tapi kita cintai mereka dari sisi lain bersama iman yang ada pada mereka. Ya, kita hanya boleh berpasir secara total daripada orang-orang kafir. Dan kita memberikan loyal secara total kepada orang-orang beriman secara umum. Ya. Nah. Pada Abu Hanifah Rahimah. Wa antarudda amra Utsman. Adapun perkara Utsman dan Ali, manakah lebih utama? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada masa itu berselisih sebagian daripada orang-orang tentang mana lebih utama, Utsman kah Ali kah? Sebagian mengatakan Utsman, sebagian mengatakan Ali. Yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman disebut mutasyayyi'un. Bukan Syiah, mutasyayyi'. Ya, Tetapi belakangan setelah masa mereka, setelah masa Abu Hanifah, tegaklah ijma' kesepakatan bahwasanya Uthman lebih utama dari Ali. Wallahu taala alam. Naam. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, "Al-fiqh al-akbar fi ad-din khairun min al-fiqh fi al-ilmi." Wa li an yatafaqqaha wala an ولأن ولأن ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه azza wa jalla khairun min an al ilma al-kathira. Berkata Abu Hanifah rahimahullah, fikih akbar itu dalam beragama lebih utama daripada fikih tentang ilmu-ilmu lain. Ya, seseorang laki-laki belajar bagaimana menyembah Tuhannya itu lebih baik daripada dia mengumpulkan ilmu-ilmu lain yang banyak. Ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ya perkataan Abu Hanifah kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astaghfirullah wa atubu